Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala dan yang lalu kita telah selesai perang Badar Ghazwatul Badar Al-Kubra, perang Badar yang terbesar sudah selesai dan sekarang kita melanjutkan apa yang terjadi setelah selesainya perang Badar dengan kemenangan kaum muslimin. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala berkata penulis kitab ini semoga Allah merahmatinya sa'al musyrikin wa man ma'ahum ma akramahum ma akramallahu bihi muslimin minan nasri wal fathi Orang-orang musyrik mendapat presiden buruk Orang-orang musyrik dan siapa saja yang bersama mereka mendapat keburukan disebabkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa kemuliaan, kemenangan dan penaklukan kepada kaum muslimin. Fa akhadhu yudabbiruna maqaida yadhurruna bihal muslimin wa yantaqimuna minhum. Maka orang-orang musyrik dan sekutu-sekutunya mereka membuat tipu daya untuk membahayakan kaum muslimin dan membalas dendam. Walakin Allah radda kaidahum fi nuhurihim wa ayyadal mu'minina bi fadlihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tipu daya mereka kepada mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum mukminin dengan karunia-Nya. Jadi di sini ikhwan wa akhwat orang Islam itu selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka berada di atas jalan kebenaran. Diberikan oleh Allah an-nasru wal fathu, pertolongan dan kemenangan. Orang-orang musyrik merasa tidak enak, mereka merasa mendapatkan keburukan dengan kemuliaan, kemenangan dan penaklukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Orang-orang musyrik tidak pernah diam Mereka selalu membuat tipu daya Tipu daya untuk membahayakan kaum muslimin Dan membalas dendam Jadi kita jangan pernah percaya Kepada orang musyrik Sampai kiamat Apalagi Allah mengatakan di dalam Al-Quran Walan Angkal Yahudu walan Hatta tatabi'a millatahum Sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu sampai kapanpun Sehingga kamu mengikuti agama mereka Atau kamu mengamalkan Islam, Islam versi mereka Jadi bukan keluar dari Islam ya, tetap Islam Tapi Islam versi mereka Kalau kita Islamnya Islam Rasulullah SAW Mereka selalu membuat tipu daya dan dendam akan tetapi Alhamdulillah dalam sejarah Allah selalu membalik tipu daya itu kepada orang-orang musyrik Selalu dibongkar tipu daya mereka Dan Allah memberikan kemenangan dengan karunianya kepada orang-orang yang beriman Maka dari itu ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah Setelah terjadinya perang badar kubro Ini orang musyrik selalu membuat peperangan-peperangan Namun peperangan-peperangan kecil yang pada akhirnya menjadi peperangan besar pada waktu perang Uhud. Di sini ada peperangan-peperangan kecil yang ini semua merupakan pemanasan-pemanasan sebelum perang Uhud. Tahasyada Banu Sulaim li ghazwil Madinati ba'da usbu' min ruju'il muslimin min ghazwati Badr aw fil Muharram sanah ad tsalitsah min al-Hijrah. Suku Bani Sulaim mereka berkumpul untuk menyerbu kota Madinah seminggu setelah kepulangan kaum muslimin dari perang Badar atau tepatnya pada bulan Muharram tahun 3 Hijriah. Tahun 3 Hijriah. Fil Muharram sana ats-tsalitsah minal Hijrah. Ya. Jadi mereka berkumpul untuk menyerang Madinah. Fadahamahum al-muslimun fi manazilihim wa asabu ghanaima wa raja'u ila al-madinati salimin. Namun ternyata mereka telah didahului oleh kaum muslimin. Kaum muslimin datang ke tempat tinggal mereka secara tiba-tiba dan berhasil mendapatkan ghanaim, harta rampasan perang, kemudian kembali ke Madinah dalam keadaan selamat. Dalam keadaan selamat. Itu mengenai tanggalnya, di situ disebutkan pada Muharram tahun 3 Hijriah. Saya juga di buku aslinya saya lihat seperti itu di Rohikul Maktum ya. Namun disebutkan di situ seminggu setelah kaum muslimin perang dari pulang dari Medan Badar. Padahal perang Badar bulan apa? Bulan Ramadan. Tapi saya lihat di aslinya juga tanggalnya seperti itu Muharram tahun ketiga Hijriah. Yang jelas kalau kita lihat urutan-urutannya ini yang benar adalah seminggu setelah kepulangan kaum muslimin dari perang Badar. Karena di bawahnya nanti semuanya masih tahun 2 Hijriah. Iya. Jadi kaum muslimin menyerang mereka dahulu secara tiba-tiba di tempat tinggal mereka dan berhasil mendapatkan harta rampasan perang, kemudian kembali lagi ke Madinah dalam keadaan selamat. Tsumma ta'amara Umair ibnu Wahab al-Jumahi wa Sufyan ibnu Umayyah ala ightiyal an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada dua tokoh kafir Quraisy mengadakan persekongkolan mengadakan konspirasi, mengadakan muamarah. Dia adalah Umar bin Wahab al-Jumahi dan Sofwan bin Umayyah. Keduanya bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, inilah jalan dakwah. Jalan dakwah adalah seperti ini. Kalau kita mendakwahkan kebenaran, mendawakan ajaran Quran, ajaran Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka di antara resikonya ya ini. Resikonya adalah kadang-kadang diancam untuk dibunuh. Itu resiko dakwah ya. Tinggal kembali kepada diri kita, kita maju terus atau mundur. Kalau dakwah dan mendarah daging dalam diri kita tidak ada kata mundur. Satu senti tidak mundur, maju terus. Yang ada hanya dua pilihan dakwah jalan terus atau mati yaitu kalau orang main-main pura-pura maka dia akan mundur dikeretak sedikit saja sudah berantakan jadi inilah resiko dakwah Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya sekali beliau diancam bunuh persekongkolan untuk membunuh Rasulullah Alaihi Wasallam. kemudian <clears throat> apa yang dilakukan wajah Umairu lidalika ilal madinati Umar bin Wahab al-Jumahi sengaja datang ke Madinah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqa alaihi al namun berada ditangkap basah oleh kaum muslimin. Jadi dia membawa pedang terhunus penuh dengan racun namun diketahui oleh sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala ditangkap. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما تآمر عليه فأسلم Kemudian ketika dibawa ke Rasulullah ditanya tujuanmu apa enggak ngaku Lalu Rasulullah menceritakan tujuannya dia dari awal sampai akhir secara lengkap Kamu bersekongkol ceritanya begini semuanya tujuanmu adalah bunuh saya Akhirnya dia heran lo kok tahu Nabi Padahal tidak ada yang tahu kecuali dua orang Umar dan Sofwan bin Umayyah Akhirnya Umar ini yakin bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu kalau berbicara bukan dari hawa nafsu, benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar adalah beliau nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, Pak aslama, akhirnya Umar bin Wahab al Jumai masuk Islam. Mau bunuh gak jadi akhirnya masuk Islam. Inilah ikhwan wa akhwatillah fillah rahimakumullah jalan dakwah. Dakwah ini penuh dengan ujian, dengan ujian akan tampak siapa orang yang benar dan siapa orang yang pura-pura. Kalau nggak diuji ya semuanya iman ya, kalau nggak diuji. Allah mengatakan bahwa kalau orang mengatakan beriman itu Allah pasti akan diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ngira setelah mereka mengatakan kami iman lalu nggak diuji, diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tampak siapa yang benar dan siapa yang bohong-bohongan saja. Kemudian setelah itu ada pula di sini Ghazwatu Bani Qainuqa, perang Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu adalah merupakan salah satu suku besar Yahudi yang ada di Madinah. Sebagaimana kita kenal ada tiga suku besar Yahudi di Madinah Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Tiga suku besar Yahudi di Madinah. <clears throat> Rasulullah SAW sangat baik kepada mereka, tapi mereka ia tetap mereka. Sekali Yahudi, ia tetap Yahudi. Mereka adalah ular, anak daripada ular, tidak bisa diajak berbuat baik. Selalu saja mereka ngacau, berkhianat, membuat onar, menfitnah dan seterusnya termasuk di sini thumma kashafa yahudu bani qainuqa fi syarri wal adawa kemudian yahudi bani qainuqa itu berusaha membuat keburukan dan permusuhan kepada kaum muslimin termasuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Panasahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah dengan cinta dan kasih sayang menasehati mereka dinasehati ya Rasulullah ini adalah nasihun amin Memberi nasihat yang benar-benar bisa dipercaya Fakalu Ternyata Yahudi dinasihati dengan baik Mereka menjawab Ya Muhammad La yahurrannaka min nasika annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital innaka law qataltana la'arafta anna nahnu an-nas Wahai Muhammad Jangan kamu tertipu oleh dirimu sendiri Jangan kamu merasa bahwa kamu telah membunuh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang kamu bunuh itu anak-anak ingusan Mereka nggak bisa perang Sesungguhnya kalau kamu memerangi kami Kamu akan tahu sendiri bahwa kami adalah manusia Kami adalah ahli dalam peperangan Subhanallah ya Rasulullah nasihati dengan penuh cinta dan kasih sayang Jawabannya kayak gini Eh Muhammad kamu jangan sombong ya Mentang-mentang sudah menang perang dengan Quresh Quresh itu anak ingusan nggak bisa perang Kalau kami pinter-pinter perang Coba kamu perang, kamu serang kami Ini kata orang-orang Yahudi Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi الله عليه وآله وسلم على هذا Rasulullah SAW sabar atas jawaban ini Lalu bertambah keberanian mereka disabari dulu, dihalusi dulu Tapi ternyata bertambah Enggak bisa dikasih hati Dikasih hati tambah menjadi-jadi Lalu apa yang mereka lakukan? Hatta adaru fisukihim fitnatan adalah fiha Atau kutila fiha rajulun minal muslimin Warajulun minal yahud Lalu mereka bertambah menjadi jadi Mereka membuat kekacauan di pasar Kekacauan di pasar Ada salah seorang wanita kaum muslimin datang ke pasar mereka Ternyata mereka membuka auratnya Jadi sengaja mancing kemarahan ya Dibuka auratnya wanita ini Lalu ada seorang Islam yang marah Langsung yang buka itu dibunuh Begitu yang buka dibunuh Ternyata akhirnya mereka berkumpul membunuh orang Islam itu. Sehingga terbunuh berapa orang? Terbunuh dua orang, Yahudi terbunuh satu, orang Islam terbunuh satu. Membuat kacau ya. Jadi orang pakai jilbab, orang pakai hijab itu dibuka hijabnya. Fahasarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum as-sabt lin-nisfi min Syawal sanah ats-tsaniyah min hijrah واستسلموا بعد خمسة بعد خمسة عشر يوما لهلال ذي القعدة akhirnya mereka dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mulai hari Sabtu pertengahan bulan Syawal tahun 2 Hijriah akhirnya mereka pun menyerah 15 hari kemudian yaitu pada tanggal 1 Dzulqa'dah. Jadi mereka dikepung selama 15 hari dan mereka akhirnya menyerah. فأجلاهم إلى أدرعات الشام syam haitsuma ta'aktaruhum ba'da qalil lalu mereka pun diusir ke pinggiran Syam dan kebanyakan mereka mati setelah kejadian itu diusir ya jadi yang membuat mereka diusir karena karena mereka telah membuat onar kacau fitnah ya seperti kejadian yang lalu sini ya ada seorang Katolik memakai cadar nanti kita bahas itu kita soal nanti pada akhir kajian dan apa saja yang kita lakukan. Jadi inilah ikhwan wa akhwat rahimahumullah rahimakumullah, as-sirat bainal haqq wal batil qa'imun ila yaumil qiyamah. Pertentangan antara hak dan batil ini terus sampai kiamat. Yang jadi masalah kita berada di pihak yang hak atau berada di pihak yang batil. Kalau kita berada di pihak yang hak, berbahagialah, kabar gembira. Kalau berada di pihak yang batil, hati-hatilah. Kamu bakal susah di dunia, susah di kuburan, dan susah di akhirat. Susahnya tiga. Di dunia susah, di kuburan susah, dan di akhirat lebih susah lagi. Inilah wazwah Bani Qainuqah. Jadi dari sini tampak ikhwan wa akhwat billah rahimakumullah musuh-musuh Islam tidak tinggal diam. Kemudian belum selesai, keringat belum habis, perang lagi, Ghazwatus Sawiq. Perang yang dikenal dengan As-Sawiq yaitu adonan gandum. Nanti ada ceritanya kenapa diberi nama perang adonan gandum. Wa nadhara Abu Sufyan ba'da ghazwati Badr alla yamassa ra'sahu ma min janabatin alla yamassa ra'sahu ma'un min janabatin hatta yaghzuwa Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Sufyan bernadar setelah selesai perang Badar, dia bernadar jangan sampai ada air janabah menyentuh kepalanya sehingga harus memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan nadar ya, setelah kalah di perang Badar, dia nadar nggak mau kumpul istrinya, tidak mau mandi janabah. Maksudnya adalah tidak mau kumpul istrinya, saya harus nyerang Muhammad lagi. Dendam. Dendam ya, dia tambah kalah. Fa kharaja atai Lalu dia keluar dengan membawa 200 pasukan berkuda. Wa aghara bil 'arid fi nahiyatil Madinah. Kemudian dia menyerang di daerah Al-Arid di pinggiran kota Madinah. فقطعوا أسوارا من النخيل من النخيل وأحرقوها وقتلوا رجلين وفروا mereka membabat dan membakar pagar-pagar yang terbuat dari pohon kurma dan mereka sempat membunuh dua orang lalu mereka lari bikin kacau lagi ya jadi pagar-pagar dari pohon-pohon kurma ditebabat semuanya dan dibakar yang mana pohon kurma itu adalah merupakan pakar-pakar yang ada di sana Dan mereka sempat membunuh dua orang lalu lari Wa atal khabara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fataradahum walakinnahum aflatu Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau mengejar mereka tapi ternyata mereka lari. Lari ya, satu. ya katanya dendam. Ya, kalau nggak ada musuh berani. Ketika musuh datang, lari. Mana dendamnya? Itu banji itu. Itu banji. Kalau orang laki itu di depan musuh tambah berani, bukan di belakang. adna abirarihim kathiran minas sawiq wal azwat ليتخففوا di tengah-tengah perjalanan karena bekal mereka cukup banyak Akhirnya mereka banyak membuang adonan gandum yang mereka bawa dan termasuk perbekalan-perbekalan mereka supaya mereka merasa ringan dan lebih cepat larinya. Disangking takutnya ya, mereka bawa bekal banyak, bawa adonan gandum, dibuang semuanya. Dibuang sehingga mereka supaya cepat larinya, melarikan diri. Nah, katanya sudah nadar ya. Nadar nggak mau kumpul istri sehingga menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang nyerang, begitu dihadapi malah lari terpilih-pilih sampai dibuang semuanya. Wa muslimun muslimuna fi mutaradatihim ila farqaratil kidir walakinnahum fatu wa hamala muslimuna as-sawiq. Kemudian sampai kepada kaum muslimin berita tentang larinya mereka ke daerah yang disebut dengan Qarqaratul Kidir dan dikejar sampai ke sana ternyata mereka tidak didapatkan Akhirnya kaum muslimin pulang dengan membawa adonan gandum. Enggak dapat orang, dapat dapat harta rampasan perang. Iya, adonan gandumnya dibawa pulang karena banyak sekali. Fasummiya bi ghazwatis Sawiq wa bi ghazwati Qarqaratil Kidir sehingga perang ini disebut dengan perang adonan gandum atau perang Qarqaratul Kidir. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah sedikit tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf Tokoh Yahudi yang selalu mengacau Kemudian setelah itu ada Syariah al-Qirodah Baru kemudian perang Uhud Yang bisa kita ambil pelajaran sangat banyak Dan kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini bahwasanya musuh-musuh Islam itu tidak, tidak tinggal diam Mereka selalu bergerak termasuk adanya isu-isu Laskar Kristus. Ini perlu dikaji ulang, dibahas lagi. Jangan sampai ternyata mereka memang benar-benar ada dan mereka juga sudah membuat persiapan-persiapan yang matang untuk menyerang kaum muslimin. Ini perlu kita jangan lalai. Apalagi juga ada berita-berita bahwa mereka telah membuat rencana sampai 2020. 2020. Kalau mereka sudah sama dengan kaum muslimin 50-50, 50-50, mereka siap untuk perang. Kaum muslimin akan digorok, digorok lehernya. Dan ini perlu kita waspada semuanya. Kita menginginkan supaya Indonesia ini NKRI ya, supaya aman, tentram, damai. Nah, supaya aman, tentram dan damai kalau ada orang yang ngaco harus ditindak dengan tegas, mengacau, mengacau, ya kan? Para teroris Ya. Termasuk yang kemarin orang Katolik yang memakai cadar itu teroris itu, itu teroris itu. Dan teroris-teroris dari dulu ya kayak dia modelnya. Yang disalahkan adalah kaum muslimin. Para terorisnya adalah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu hari Ahad depan.